Bismillah. Selanjutnya kita sampai pada istiqoku ismai zamani wal makani yaitu pecahan ataupun turunan dari dua isim zaman dan isim makan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang isim zaman dan isim makan. Jadi isim zaman ataupun isim makan, kedua-duanya itu adalah isim mustaq. Ya. Kalau isim zaman fungsinya untuk menunjukkan waktu kejadiannya fiil. Kalau isim makan, dia adalah isim yang menunjukkan untuk tempat terjadinya fiil. Sekarang kita ingin membahas tentang turunan ataupun pecahan atau cara membuat dari isim zaman dan isim makan. Yustaku isma zamani wal makani minas sulasi ala waznaini maf'alun maf'ilun. Isim zaman dan isim makan itu dibuat dari fiil yang tiga huruf dengan mengikuti dua wazan. Maf'alun dan yang kedua adalah maf'ilun. Ya. Maf'alun dan maf'ilun. Yang pertama, yushtaqqu ala wazni maf'alun. Fi halataini Isim zaman nanti dibuat dengan mengikuti wazan maf'alun itu pada dua keadaan. Fi halata ini ada pada dua keadaan. Yang pertama, iza kana al-fi'lu mu'talal akhir. Yang pertama, apabila fi'ilnya itu mu'tal akhir. Ya. Kalau dia mengikuti wazan maf'alun fi'ilnya adalah mu'tal akhir. Seperti sa'a yas'a maka isim maf'ulnya nanti, isim zamannya nanti atau isim makannya mas'a. Ya, tetap ikut wazan maf'alun. Ya, tapi ini yang untuk maf'alun tapi yang jenis isim maksurnya. Karena fi'ilnya mu'tal akhir. Laha menjadi malha. Awa menjadi ma'wa. Itu. Wa qad ya'ti waznu maf'alin atau waznu maf'alun dan terkadang wazan maf'alun ini datang muqtarinan bita'in marbutatin. Itu dengan dilekatkan tak marbuto pada akhirnya, bergandengan dengan tak marbuto. Jadi terkadang wazan maf'alun untuk isim zaman ataupun isim makan ini nanti ini terkadang dia diakhiri dengan tak marbuto, memakai tak marbuto. Paham? Seperti matba'atun, mazra'atun, madrasatun, makbaratun. Dan itu memang diperbolehkan. Ada terjadi lafad di mana lafat maf'alun ini nanti dia memakai tak marbuto. Ya. Itu boleh terjadi Ya, jadi secara asal maf'alun ini adalah wazan untuk fi'il yang mu'tal akhir. Ya, fi'il tiga huruf tapi mu'tal akhir. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, idza kana al-fi'lu sahihan wa kanat ainuhu madmumatan aw maftuhatan fil mudhari. Tempat yang kedua, fi'ilnya sahihul akhir huruf terakhirnya bukan berbentuk harfu illah. Wa kanat ainuhu, tapi ain fiilnya kan ada fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ain fiilnya nanti madmumatan au maftuhatan fil mudhari. Ketika dibuat menjadi fiil mudhari, ain fiilnya itu di fathah atau di dhamma. Berarti yaf'ulu atau yaf'alu. Bukan yaf'ilu ya, tapi yaf'ulu atau yaf'alu. Seperti zahaba, yazhabu, fataha, yaftahu, dakhala, yadakhulu, qa'ada, yaqa'udu. Fal mudhari'u yazhabu, yaftahu, yadakhulu, yaqa'udu. Fasmus, fasmus zamani wal makani minal af'ali as-sabiqati ala wazni maf'alun. Maka isim zaman dan isim makan dari fiil-fiil yang telah berlalu tadi, zahaba, fataha, dakhala, dan qa'ada, itu mengikuti wazan maf'alun. Hakaza. Seperti ini kata beliau mazhabun, maftahun, madkhalun, maq'adun. Ya, wa minhu qaulillahi ta'ala dan di antara contoh perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa nah-, fi jannati wa nahar." Maq'ad sidqin inda malikin muqtadirin. Syahidnya adalah maq'adin. Paham? Wazannya maf'alun maqa'adin dari kata qa'ada yaq'udu. Maka izin zamannya atau isim makannya nanti itu wazannya adalah maf'alun. Ya. Isim zamannya atau isim makannya nanti itu wazannya adalah maf'alun. Itu syahidnya kita. Fa maq'adun ismu makanin. Maka maq'adun di situ adalah ismu makan ikut wazan maf'alun. Kenapa? Karena fiilnya sahihul akhir wazannya adalah maf eh, fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu isim makannya nanti ikut wazan maf'alun. Di sini perhatikan kalau kita lihat dalam pembahasan yang lain untuk poin yang pertama tadi tentang fiil yang mu'tal akhir. Ya. Mu'tal akhir seperti sa'a, mas'a, laha, malha, awa, ma'wa. Paham? Nah, di sini mu'tal akhir ini kalau di pembahasan yang lain kita lihat seperti dalam kitab Asorfu Al-Muyassar itu disebutkan bahwasanya hukum mu'tal akhir ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Baik mu'tal akhirnya nanti adalah jenis fi'il nakis. Paham? Fi'il nakis berarti seperti sa'a. Yas'a. Yang huruf terakhirnya adalah harfu illa. Paham? atau nanti dia berbentuk lafif makrun atau lafif mafruk. Hukumnya sama juga. Ya. Lafif makrun berarti contohnya seperti awa. Awa lafif makrun ya. Karena dua huruf illah bergandengan langsung tidak dipisah dengan satu huruf sohi. Paham ini? Atau nanti dia fiilnya adalah lafif mafruk. Seperti wafa yafi. Ya. Wafa, wako, yaki. Sama wazannya itu ya. Itu adalah lafif mafruk. Paham? Maka semua bentuknya ini selama dia mu'tal akhir mau nakis, mau lafif mafruk, mau lafif makrun, maka isim zamannya atau isim makannya nanti ikut wazan maf'alun. Ya. Isim zamannya atau isim makannya ikut wazan maf'alun. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Hukumnya sama. Jelas ini? Kalau di buku kita kan hanya dikatakan idza namu mu'talal akhir. Kalau fiilnya mu'tal akhir, begitu aja ya. Tapi kalau dalam contohnya, beliau mendatangkan sa'a yang nakis awa yang lafif makrun. Paham? Jadi hukumnya sama. Mau nakis, mau lafif makrun, mau lafif mafruk, hukumnya disamakan. Diingat itu, poinnya seperti itu. Hukumnya sama. Sekarang ba yang kedua yushtaku ala wazni maf'ilun fi halataini. Dia ikut wazan maf'ilun pada dua keadaan. Yang pertama iza kana al-fi'lu mu'talal awwali bil wawi bi syartin ayyakuna lamul kalimati sahihan. Tempat yang kedua, eh tempat yang pertama yang isim zaman atau isim makan ikut wazan maf'ilun apabila fiilnya mu'tal awal bil waw. Mu'tal awalnya bil wawi. Paham? Dengan satu syarat tapi ya, bisyarti ayyakuna lamul kalima sahihan. Tapi dengan satu syarat. Lamul kalima harus berbentuk huruf sahih. Seperti wa'ada, mau'idun, wazana, mauzinun, waqafa, mauqifun. Jelas ini? Mu'tal akhir dengan wawu. Jelas? Kemudian lamul kalimah harus berbentuk harfu sohi. Wazannya maf'ilun. Di sini kata beliau tadi, dia mengikuti wazan maf'ilun apabila fiilnya ini mu'tal awal, huruf pertamanya berbentuk huruf ilah tapi harus huruf waw dan ditambah satu syarat yaitu apa? Lamul kalimat, lam fiil maksudnya itu adalah harfus sahih. Bagaimana kalau lam fiilnya berbentuk harfu ilah? Jawabannya dia ikut wazan maf'alun. Kenapa? Karena kalau di huruf pertama huruf ilah waw, huruf yang terakhir huruf, kalimatnya berbentuk huruf ilah juga, berarti fiil ini namanya fiil lafif mafruk. Maka dia masuk di yang atas tadi, ikut wazan maf'alun. Makanya tadi kan Ana bilang, untuk poin yang wazan maf'alun yang pertama, mutal akhir itu kita, kita rinci. Baik dia nakis, lafif mafruk atau lafif makrun. Nah, di sini perhatikan, anak punya fawaidnya lagi. Fawaid itu nanti untuk berguna menambah wawasan saja. Sehingga ketika kita ngajar, kita merojaah, nanti poinnya itu bisa luas gitu. Ya, pembahasan yang kita bahas itu bisa luas. Nah, ini kita punya pembahasan tadi, dia mu'tal wawu, eh mu'tal awal bil wawi kan? Untuk yang wazan maf'ilun. Ini hukumnya semuanya sama. Hukumnya tidak ada beda, tidak ada perbedaan. Baik mutal awal dengan waw ini namanya fiil ada namanya fiil fiil misal. Baik fiil misal ini yang mutal awal dengan waw ini itu ketika mudorinya di kasroh. Seperti waroda yaridu. Jelas? Jadi tidak ada perbedaan untuk wazan maf'ilun pada fi'il misal waw, fi'il misal fi'il yang diawali dengan huruf waw, huruf illah ini yang ketika mudhari'nya itu dikasroh kasroh. Waroda yaridu. Isim zamannya atau isim makannya mauridun. Wazannya tetap itu. Ya, mauridun. Atau nanti ketika dibuat fi'il mudhari, dia di fathah ain fi'ilnya. Paham? Seperti wa doa ya do'u. Ya. Wa doa ya do'u. Ya. Fi'il misal dengan waw tapi huruf apanya? Hurufnya yang ketika dibuat fi'il mudor itu di fat di fatha wa doa ya do'u. Maka ketika dijadikan isim zaman atau isim makannya tetap mengikuti wazan maf'ilun. Hukumnya sah, sama. Ada sebagian para ulama mengatakan kalau ain fi'ilnya di fathah maka wazannya maf'alun. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau ain fi'ilnya di fathah maka dia mengikuti wazan maf'alun. Sampai sini difahami? Jadi nggak ada bedanya ya untuk fi'il misal ini ya. Mau mudoriknya nanti di kasroh atau mau mudoriknya di fathah, tetap wazannya adalah maf'ilun. Meskipun ada yang mengatakan dia mengikuti wazan maf'alatu maf'alun ketika ain fi'ilnya di fathah. Tapi yang paling banyak tetap di kasroh. Maf'ilun wazannya. Terus yang selanjutnya, nanti Anda tambahkan lagi beberapa poin ya. Idza kana al-fi'lu sahihan wa kanat 'ainuhu maksuratan fil mudhari. Apabila fi'ilnya itu adalah fi'il sahih dan ain fi'ilnya ketika dibentuk fi'il mudhari itu di kasrah. Berarti fa'ala yaf'ilu, raja'a yarji'u. Paham? Maka nanti dia mengikuti wazan maf'ilun seperti nazala yanzilu manzilun. Habata yahbitu mahbitun Raja'a yarji'u marji'un. Fal yanzilu yahbitu yarji'u. Nah, ini ini tiga tempat ya. E, dua tempat di mana sebuah fi'il itu mengikuti wazan maf'ilun. Eh, sebuah isim zaman atau isim makan mengikuti wazan maf'ilun. Ada pada tiga tempat. Ada pada dua tempat. Yang pertama tadi mu'tal waw, mu'tal awal bil wawi, dengan syarat lamul kalimahnya, lamul fiilnya nanti berbentuk huruf sahih. Yang kedua, fiil madi ya, yang sahihul akhir, tapi ketika dibuat mudori ain fiilnya itu di berarti fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian di sini ada beberapa poin ya diperhatikan. Di buku kita tadi kan disinggung tentang wakodeyati yang pembahasan pertama yang di atas. Wakodeyati waznu maf'alun ya muktarinan bita'in marbutotin. Terkadang ada dari wazan maf'alun yang dia itu bergandengan dengan tak marbuto. Ya. Ini hukumnya nanti yang wazan maf'alun ya, yang wazan maf'alun ini berlaku untuk isim zaman dan berlaku untuk ismul makan jadi baik isim zamannya atau baik isim makannya, terkadang ada yang datang dengan lafat memakai tak marbuto. Wazan maf'alunnya ya, berarti bacanya maf'alatun. alatun. Tapi ditambahi, di, diperhatikan di ta'kid, ini sifatnya simai. Ya, apa yang didengarkan dari orang Arab, mereka menyebutkan isim zaman atau isim makan yang ikut wazan maf'alun mengikuti wazan maf'alatun dengan memakai ta' marbuto, maka itulah yang kita tetapkan. Sifatnya sima'iyya. Apa yang didengarkan itu yang ditetapkan. Enggak boleh buat-buat sendiri. Paham ini? Kalian enggak boleh buat-buat sendiri. Seperti maftahun, kalian buat menjadi maftahatun. Mazhabun, kalian membuat menjadi mazhabatun. Itu enggak boleh. Paham ini? Sifatnya simai. Mana yang orang Arab datangkan dengan lafat memakai tak marbuto di akhirnya ketika ikut wazan maf'alun. Maka itulah yang kita tetapkan. Seperti matba'atun, mazroatun, madrosatun. Ya memang dari sananya begitu. Kalian nggak buat nggak kalian nggak boleh buat gini maftahatun. Padahal aslinya kan dia maftahun. Kalian buat menjadi maftahatun nggak boleh. Kenapa? Karena yang memakai tak marbuto di sini hukumnya adalah simai. Apa yang didengarkan orang Arab memakaikan lafaz tak marbuto, maka itulah yang kita tetapkan. Nah, itu yang mau anak takkid. Paham? Itu dalam kitab beliau sendiri, yang lainnya dalam kitab mausuanya sendiri, beliau menyebutkan seperti itu. Bahwasanya kadang ada wazan alun memakai tak buto tapi ingat masmu'an. Hukumnya itu apa yang didengarkan dari orang Arab, simai. Bukan kiasia. Kalau kiasia itu berarti nanti bisa kita buat-buat sendiri gitu. Oh maftahun menjadi maftahatun. Mazhabun menjadi mazhabatun. Itu nggak bisa. Ya, madrasatun, ya memang begitu lafadznya dari sananya. Ya sudah jadi madrasatun. Jelas? Terus yang selanjutnya diperhatikan. Fawaid berikutnya apabila ain kalimat berbentuk huruf illah ya. Ya. Apabila ain kalimat berbentuk huruf illah ya. Contoh fiilnya bata yabitu. Ya, contoh fiilnya bata yabitu. Ba'a yabi'u. Berarti ini kan yang di kasroh ini aslinya ya. Ba'a yabi'u. Berarti kan harusnya wazannya nanti adalah maf'ilun di sini. Paham? Maka isim zaman dan isim makannya hurufnya yang dikasroh dipindahkan kepada huruf sebelum ya. Ya. Isim zamannya dan isim makannya kan pasti ikut wazan maf'ilun. Karena kan dikasroh kan jadinya kan. Fi'il mudoriknya itu aslinya ya-nya itu dikasroh. Ain fi'ilnya dikasroh gitu. Karena kan aslinya ba'a yabi'u aslinya adalah yaf Yaf'ilu kan? Berarti kan berarti isim zamannya atau isim makannya berarti maf'ilun. Nah, kalau jadi maf'ilun bukan bacanya mabiyitun, bukan gitu. Tapi harokat kasroh pada huruf ya itu dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Berarti menjadi mabitun. Mabi'un. Jelas? Kalau mu'tal apabila fiil fiil ada sebuah fiil, ain kalimatnya berbentuk huruf inlah ya seperti bata yabitu atau ba'a yabi'u. Sudah? Ikut wazan itu? Paham? Maka nanti dibuat isim zaman dan isim makannya kan harus ikut wazan maf'ilun tentunya. Karena ba'a yabi'u itu aslinya ba'a yabi'u atau ya yabyitu. Berarti wazannya fa'ala ilu. Berarti kalau fa'ala ilu, wazan isim maf'ul isim zamannya atau isim makannya nanti adalah maf'ilun. Tapi nanti ketika dibuat fi'il ini ya, lafadznya itu bukan mabayi'u mabayi'un bukan atau mabayitun juga bukan gitu. Tapi apa? Harokat kasro pada huruf ya dipindahkan kepada huruf sebelum dia. Berarti kalau mabiyun menjadi mabi'un. Mabiyitun menjadi mabiyitun. Ini koedah ini. Dan ini sifatnya kiasia nanti bisa kita kiaskan untuk semua fiil yang yang ain kalimatnya berbentuk huruf illah ya. Ya, untuk semua fiil yang ain kalimatnya berbentuk huruf illah ya. Ada pertanyaannya? Paham kan? Sekarang berikutnya, dilihat. Apabila ain kalimatnya berbentuk huruf illah waw. apabila ain kalimat berbentuk huruf illah waw. Seperti taba dan koma. Taba ya yatubu, koma ya yakumu. Berarti ain fiilnya berbentuk huruf illah waw. Berarti isim zamannya atau isim makannya, isim zamannya atau isim makannya itu ikut wazan maf'alun, bukan maf'ilun ya. Karena kaidah kita tadi kalau di dhamma fi'ilnya mafhum eh, di dhamma ain fi'ilnya ketika dibuat fi'il mudhari maka wazannya nanti maf maf'alun. Sudah? Maka selanjutnya ya fathahnya waw berarti kalau fathahnya waw ini dipindahkan menjadi dhamma. Ya. Fathahnya waw itu dipindahkan menjadi dhamma. Untuk huruf sebelum waw jadi harokat domma ini kan aslinya berarti kalau koma yakumu berarti bacanya makowamun, ya kan? Makowamun atau matwabun. wazan ya kan? Berarti fathahnya wawu, fathahnya ini kita pindahkan ke domma. Paham? Kemudian harokat domma itu kita kasih untuk huruf sebelum wawu. Bukan di wawunya yang dikasih, tapi huruf sebelum wawu. Berarti menjadi apa? makawamun menjadi makumun. Ya. Matwabun menjadi matubun. Jelas ini? Kalau ain kalimatnya berbentuk huruf illah wawu. Seperti taba, yatubu, koma, yakumu. Sudah pasti wazan isi zamannya dan isi makannya apa? Maf'alun. Tentunya di situ kan? Nah. Berarti kalau taba matwabun, koma makwamun. Nah, koedahnya harokat fathah, harokat fathah pada wawu itu diganti jadi domma. Berarti makwumun. Jadinya seperti itu ya. Matwubun. Kemudian harokat domma ini dikasihkan di huruf sebelum wawu. Kenapa? Untuk munah, munasabah. Karena harokat yang paling cocok untuk mengiringi wawu adalah harokat domma. Maka menjadi makumun. Ya. Atau matubun. Jelas ini? Yang berikutnya. Terkadang isim zaman eh terkadang isim makan itu dapat dibuat dari isim yang jamid. Terkadang isim zaman, isim makan, isim makan ya, anak takut isim makan, bukan isim zaman. Isim makan itu dapat dibuat dari minal asma'i al-jamidah, dari isim jamid dengan mengikutkan wazan maf'alatun. Kalau isim jamid mau dibuat isim makannya itu wazannya maf'alatun. Contohnya seperti asadun. Singa, zi'bun, serigala. Nanti isim makannya adalah maksadatun atau maz'abatun. Maz'abatun ya. Tapi penggunaan ini jarang. Tapi Kalaupun terjadi, itu bisa gitu. Isim jamid dibuat menjadi isim makan. Nggak nyambung sebenarnya ini ya. Bukan tempatnya gitu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul dibuat jadi isim makan bisa. Karena sama-sama bagian dari isim mustaq. Gitu. Tapi ini isim jamid. Boleh, boleh. Ada penggunaannya seperti itu. Tapi wazannya cuma satu. Terserah apa isim jamidnya. Wazannya cuma satu, yaitu maf'alatun. Asadun maksadatun, Zibun maz'abatun. Itu hanya untuk isim makan. Jadi isim jamit boleh dibuat menjadi isim makan. Tapi tidak untuk isim zaman. Isim makan. Kemudian kita lanjutkan di buku kita istiqoqi ismai az-zamani wal makani min ghairi sulasiyyi yaitu membuat dua isim zaman isim zaman dan isim makan dari fiil yang selain dari tiga huruf yustaqu isma itu bukan isman bacanya ya isma gitu bacanya enggak pakai tanwin yustaqu isma az zamani wal makani min ghairi sulasiyyi ala waznil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhiri ya isim zaman dan isim makan dibuat dari selain fiil yang tiga huruf dengan mengikutikan wazan fiil mudhari'nya bersamaan dengan mengganti huruf mudhara'a anita itu diganti dengan huruf mim yang didomma jadi isim isim zaman dan isim makannya Contoh istamala yastamilu berarti mustamalun. Ya, karena di fathah huruf sulun terakhir ya. Di dhamma eh, diganti dengan huruf mim yang di dhamma, kemudian di fathah huruf sulun huruf terakhir. Istamala yastamilu mustamalun. Intasyara yantashiru muntasharun. Anzala yanzilu. Yunzilu af'ala yuf'ilu ya. Anzala yunzilu munzalun Ya, cara membuatnya seperti itu. Paham maksudnya kan? Tidak masalah tadi. Maksudnya Anda perjelas itu. Makomun, makomun. Untuk isim zaman dan isim makannya ya itu sudah keluar dari koedah asal kita. Gitu. Koedah asal kita itu adalah maf alun dan maf ilun, Enggak ada wasan yang lain lagi untuk isim zaman dan isim makan yang tiga huruf. Jelas ini. Dalam kitab-kitab yang lain juga ya seperti itu pembahasannya. Gitu. Jadi jangan kalian nanti merasa terbingung, dibingungkan ya ada yang protes tapi ini makomun. Ya berarti musonif di situ menguatkan isim zaman dan isim makannya adalah mako makomun, nggak masalah. Ada yang menyebutkan seperti itu wazannya katanya. Tapi yang benar, yang banyak adalah makumun. Wazannya ulun eh alun gitu. Jelas ini? Nanti kalau ada memang yang sedikit iskal bisa. Kemudian sekarang mulai tun Perkara yang perlu diperhatikan. Al-masdaru al-mimi wa ismul maf'uli wa ismul zamani wa ismul makani mimma fawqa sulasi syuraka'u fil wazni. Masdar mim, isim maf'ul, isim zaman dan isim makan dari fiil-fiil yang di atas fiil yang tiga huruf itu syuraka'u fil wazni. Wazannya itu sama semua gitu. Ya. Berserikat dalam wazan. Wa yufarraqu bainaha bil qarinati wasiyaq. Dan dibedakan antara mereka, antara masdar mimi, antara isim maf'ul, antara isim zaman dan isim makan itu kita bedakan dengan korinah yang ada dalam konteks sebuah kalimat ya dan siaknya, susunan kalimatnya itu menuntut apa gitu. Karena kalau sudah di atas fi'il yang tiga huruf, masdar miminya, isim maf'ulnya, isim zamannya, isim makannya, itu wazannya sama semua lafadznya. Ya, seperti mustahrojun istakhroja yastakhriju istikhrojan mustakhrijun mustakhrojun Ya. Nanti istakhrij istakhroja yastakhriju berarti istakhrij la tastakhrij, mustakhrojun mustakhrojun Wazannya sama ya. Antara isim maf'ul, isim zaman dan isim makan dan masdar mimi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membedakan? Ya lihat siaknya, lihat konteksnya, apa yang diinginkan gitu. Kalau konteksnya menginginkan bermakna isim zaman, ya berarti dia bermakna isim zaman kalau konteksnya menuntut dia bermakna isi maf'ul, kasih makna isi maf'ul. Kalau konteksnya menunjukkan bermakna masdar mimi, ya sudah berarti hukumnya dia sebagai mas masdar. Paham ini? Seperti istakhraja al ulama'u al bitrula mustakhrajan aziman. Ya. Tapi syahidnya kita ambil ya. Mustakhrajan aziman sebagai maf'ul mutlak di sini ya. Masdar mim itu kan bisa jadi maf'ul mutlak. Mustakhrajan aziman. Menunjukkan jenisnya. Nah, di sini masdarun mimiyun. Sebagai masdar mimi. Dinamakan masdar mimi itu karena masdarnya diawali dengan huruf mim. Sama dengan yang lain. Ya, sina'u mustakhrajul bitruli. Apa artinya sina? Ringkasnya itu kalau fiilnya sudah lebih dari tiga huruf, isim zaman, isim makan, isim maf'ul sama masdar miminya, lafadznya sama semua. Paham? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya tuh lihat dari konteks kalimat, diarahkan kemana pembahasan ini. Tuntutannya kemana gitu. Kalau tuntutannya ke isim maf'ul, berarti jadikan isim maf'ul. Kalau tuntutannya ke masdar mimi jadikan Mas mimi sebagai maf'ul mutlak. Misalkan kan? Kalau tuntutannya nanti sebagai isim zaman, ya bawa ke isim zaman. Mafhum? Tidak ada kaidah yang membeda, tidak ada kaidah khususnya gitu. Kaidah itu hanya dengan melihat siap dan korinah pada sebuah kalimat. Siap susunan kalimatnya itu mau mengarah kemana gitu. Paham? Nggak ada kaidah khususnya. Oh kalau dia isi masdar mimi begini nanti anunya. Enggak, enggak ada. Kalau dia isi maf'ulnya begini. Kalau yang lebih dari tiga huruf. Ya, kalau dia isim zamannya, isim makannya nanti begini. Enggak ada kaidah khususnya. Jadi lantas bagaimana cara membedakannya? Lihat konteks dari sebuah kali kalimat. Lihat siaknya mengarah kemana dia. Baik ya, itu dulu kita cukupkan. PR-nya buat lima contoh. Susunan kalimat tiga memakai isim zaman atau isim makan yang tiga huruf. Dua memakai isim zaman atau isim makan yang di atas tiga huruf. Tapi berbentuk susunan kalimat. Paham ini? berbentuk susunan kalimat. Bukan satu kata gitu aja. Oh mustakhrajun. Enggak, buatkan susunan ceritanya gitu. Susunan kalimatnya apa? Dan ingat jangan tanya ke mbahnya. Mbah Google itu. Cari sendiri, dibuat sendiri. Baik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.